إياه تعبدون وقال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له الله سبحانه وتعالى berfirman mengatakanlah dan melindungi Tuhanmu washkurulah dan bersyukurlah kamu kepadanya jadi manusia muslimin firman kita ini adalah tidak lepas dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu wajib kita wajib kita yang telah kita rasakan ini, telah kita ini, kita syukuri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita. Jadi antara nikmat iman yang besar adalah iman dan iman Islam. Karena dengannya kita bisa mendapatkan keyakinan yang akan mengantarkan yang akan menyelamatkan hidup kita dari dunia akhirat yang akan mengantarkan kehidupan kita dari kegelapan menuju cahaya yang telah menerang dan kehidupan yang tidak bersyariat dengan kehidupan yang bersyariat sesuai dengan apa yang diperintah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala itu betul harus kita mereka tidak kita amalkan dalam kehidupan kita. Agar kita dapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan iman tersebut akan ditambah tambah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini contoh sekarang I'malu I'malu al-Zawuza Syukran Wa qalilun min ibadih bisa Syakir Allah syakir wa gila wa qalilun min ibadi asyakur. Jadi di sini eh, wa'amalu disuruh pada keluarga Nabi Daud alaihissalam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedikit daripada anak bersyukur. varken apa-apa yang eh, bagi kita itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersyukur meskipun itu sesuatu yang kecil. Kita belajar dari apa yang orang akan berikan kepada kita. Semuanya hakikatnya, dasarnya itu adalah Allah SWT yang menerapkan. um, bersyukur kepada yang kecil yang sedikit, maka pasti kita tidak bersyukur dengan sesuatu yang benar. dalam bersyukur yang kali, bagus bersyukur yang kecil, kamu ada bersyukur yang benar, kamu bersyukur yang Biasa yang kita syukuri yang sedikit, maka dia tidak komitmen dan persatuan jamaah itu kebersamaan itu adalah merupakan rahmat dan perpecahan itu adalah juga kemudian ini disampaikan oleh Nabi Rasulullah Alhamdulillah wa sayyidullah sayyid disyakirin bahwa Allah SWT akan eh, memberikan pahala kepada orang-orang dan bersyukur. Kemudian Nabi dikatakan bahwa Rasulullah SAW dia diuji, maka dia sabar. Kemudian baru iman sabar. Apabila apa namanya dia uh, eh, ini dia waktu lama waktu lama sabar. Apabila dia mendolimi, maka dia minta maaf kepada Allah memaksa kepada saudara kemudian mati dia kemudian lagi berkata lagi eh, kemudian ditanyakan kenapa wahai Rasulullah sahabat masih mereka itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan wahul dan mereka adalah orang-orang yang bahwa mensyukuri nikmat ini adalah sesuatu yang memang harus terus terus harus selalu kita lakukan karena nikmat Allah sampai saat ini sangat banyak kepada kita terutama misalnya nikmat anak umur dan nikmat sehat yang kita dapatkan ini dijelaskan bahwa dua nikmat yang sering dilupakan orang dan itu bahkan ini yang kamu satu mimpi akan keimanan ashabu wal halal. Itu yang apa namanya sering dilupakan, yang orang sering tertipu dengan itu, sering dilupakan itu nikmat sehat, sehat dan kita dan sehat dalam kita dan keuangan waktu kita. Kalau kita sehat, apapun Eh, kita syukuri segala kebaikan masih akan sekali nikmat dari Allah tidak banyaknya. lagi di sini wal tadi akan dukun eh, tadi dukun jadi dakwah eh, kamu di antara kita ini harus di antara kita menjadikan kita menjadikan kita yang itu sesuatu mengingat Allah. Melihat nanti kita merupakan contoh memberikan satu ajaran yang begitu sangat berharga. Tidak hanya setiap malam nanti lalu melakukan ibadah malam. Sebelum melakukan sholat dan sebagainya. Dan istrinya dengan Aisyah bertanya kepada Nabi yang Nabi kakinya itu agama cerita menggunakan kontak kakinya Imam Masyarakat Islam menjadi tanya oleh istrinya kita terus menuhai dari Rasulullah lama engkau ini dijanjikan mana kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan keselamatan dunia akan akhirat akan kami eh, itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala masih tadi itu tidak tidak tidak daripada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. mudah kepada Allah yang kita satu contoh keadaan kita syukur dan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. menjalankan apa yang diminta kepada pemerintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki anggaran yang hak anggaran yang masuk Maka secara perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan berjalan Subhanahu wa taala kemudian di sini lagi dijelaskan bahwa Allah kalau surat al awalu man awalu man yahmadun yang selalu eh, memuji kepada Allah SWT di dalam segala hal. Lama bersyukur Jadi nanti yang dipanggil itu pertama kali masuk di dalam surga itu adalah orang-orang yang senang memuji, senang senang bersyukur akal kalungnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan misalkan yang diriwayatkan dari ungkapan syukur itu bahwa dan perintah untuk bersyukur itu banyak sekali. Asli syukur ma'rifah. Syukur itu uh, eh, agama itu adalah makrifatul abdi di di anwar jami'a amalihi dengan dengan ni'ami. وما عليه منها طائفة وباطنة من الله تعالى. Jadi semua nikmat yang ada ini, baik nikmat zahir maupun batin, itu adalah merupakan karunia dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Allah Subhanahu lima kendaraan bagi kita kita amal di merupakan wasilah ketaatan kita merupakan wasilah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu jadi kalau kita sudah melakukan hal seperti itu insya Allah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala baik kita jadi hadirin dan juga hadirat banyak sekali yang bisa yang mesti dilakukan tapi karena waktu terbatas kita agar hidup menulis kita lebih awal karena eh, maulid dicelup di Tangerang lewat eh, presiden malah kita kemudian di dalam sekali ayat sekali hadis dan kita ini butuhkan waktu tapi insya Allah akan kita dengar tambahan ilmu dan juga masukan-masukan olahraga dari guru kita lain. Semoga pelajaran kita hari ini mengenai bersyukur diri terbesar sasaran banyak yang kita Allah Subhanahu Wa Taala kiranya bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. كل وكل نية صالحة من محمد النبي الفاتحة حاضرين الحضرات من مكان